Baik. Kita perlu membahas secara khusus tentang tamyizul adat karena di sana ada ya beberapa hukum ya tentang adat dan makdud. Ya terkadang ini adalah keluar dari kaidah umum tentang tamyiz ya. Kaidah umum tentang tamyiz. Kalau tamyiz biasanya ya kaidah umumnya dia itu apa? Dia itu mansub. Akan tetapi kalau dia adalah sebagai tamyizul adat atau sebagai ma'dud, tidak harus dia itu mansub. Sekali lagi, tidak harus dia itu apa? mansub. Kalau dia posisinya adalah sebagai tamyizul adat atau sebagai apa? ma'dud. Ya. Baik, kita akan lanjutkan bahwasanya hukum adat dan ma'dud ya, ada tiga ya, hukum adat dan mahdud itu ada tiga ya hukum bilangan dan tamyiznya atau mahdudnya ya hukum yang pertama ini kita berbicara tentang bilangan ya tentang bilangan jika adatnya ya bilangannya berupa bilangan 3 sampai 10 jadi bilangannya dari 3 sampai 10 maka makdud berbentuk jamak majrur. Nah, ya kan? Bahwasanya sekali lagi kami sampaikan tidak harus mansub karena tamyizul adat mempunyai kekhususan sendiri ya, mempunyai otonomi sendiri ya. Nah, mungkin kita katakan demikian. Sehingga apa? Bahwasanya tamyizul adat dia mempunyai hukum tersendiri. Kalau bilangannya atau adatnya dari 3 sampai 10 Maka makdudnya berbentuk jamak madrud Sudah punya ketentuan tersendiri Misalnya kita ya ambilkan contoh Salah satu awladin. Di sini salah satu tiga ya termasuk bilangan tiga apa ya mungkin bisa tiga buku tiga rumah atau yang lainnya maka butuh penjelasan penjelasannya adalah awladin, ya anak ya tiga orang anak di sini aulad dia bentuknya jamak majrur ya aulad adalah bentuk jamak dari apa dari waladun dan dia ya, wajib kita ya, apa i'rab dengan majrur ya karena dia menjelaskan ada bilangan dari tiga sampai sepuluh contoh yang lain misalnya satu rijalin ya lima orang laki-laki ya di sini 5 ya, masih dalam ring antara 3 sampai 10 kan 5 ya. Sehingga kalau dia butuh tamyiz ya butuh penjelasan atau butuh makdud maka makdudnya harus jamak majrur sehingga rijalin ya, rijalin adalah bentuk jamak dari rojulun ya dari rojulun dan dia majrur baik misalnya contoh pula uh, sabatu ayamin ya sab'atu ayamin tujuh hari ya ayam hari ya dia majrur ya dia majrur karena tujuh itu masih dalam range antara tiga sampai sepuluh dan dia adalah bentuk jamak yang kita jerkan ya dia majrur ayamin ya bentuk jamak dari yom ya bentuk jamak dari yom baik itu adalah hukum yang pertama apabila bilangannya dari tiga sampai sepuluh Baik, sekarang kita memasuki hukum yang kedua. Jika adatnya berupa bilangan dari 11 sampai 99, nah ringnya sangat banyak, ya. Apa? 11 sampai 99 maka maksudnya berbentuk mufrad mansub. Nah, makanya karena memang banyak ya dari 11 sampai 99 ya, dia mansub ya sebagaimana hukum asal dari tamyiz tersebut. Dia itu mufrad mansub. Di sini kita katakan jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99 maka makdud berbentuk mufrad mansub ya mansub ya ciri khas dari tamyiz itu sendiri yang masuk dalam kategori dari mansubatul asma. Maka ini kita khususkan untuk adat dari 11 sampai 99. Sebagai contoh misalnya ya khamsata asyara ya eh, khamsata asyara waladan misalnya ya misalnya 15 orang anak waladan dia adalah bentuk mufrad dan kita nasabkan bentuk mufrad dan kita apa nasabkan contoh yang lain misalnya ya arba'ata asyara rajulan ya misalnya arba'ata asyara rajulan 14 apa 14 orang ya 14 orang nah seperti itu di sini rojulan dia adalah bentuk mufrad ya bentuk mufrad dan dia mansub ya dia mansub contoh yang lain misalnya isruna yauman 20 ya 20 apa 20 hari yauman dia mansub ya yauman dia mansub baik ya itu merupakan kelompok yang kedua ya dari pembahasan kita tentang hukum adat dan makdum. Baik memasuki kita kelompok yang ketiga yaitu jika adatnya berupa bilangan 100 atau 1000 ya bilangannya itu 100 atau 1000 atau kelipatannya kelipatannya kan berarti boleh berapa 200 300 400 boleh pula misalnya seribu ya seribu seratus ya, atau dua ribu tiga ribu ya nah itu merupakan ya bilangan seratus atau seribu atau kelipatannya kelipatan dari seratus atau kelipatan dari seribu kalau seribu seratus kan ini kan kelipatan dari seratus pula loh iya maka apa maka makdudnya berbentuk mufrad majrur ya mufrad majrur ya sebagai contoh misalnya mi'atu waladin misalnya mi'atu waladin 100 orang anak mi'atu waladin walad dia mufrad ya akan tetapi dia majrur ya contoh yang lain misalnya alfu rajulin 1000 orang ya rajulin dia mufrad dan majrur misalnya contoh yang lain ya kelipatan ya kita buat contoh yang kelipatan ya salatu mi'ati misalnya yaumin misalnya Nah, salah sumiah ini adalah kelipatan dari 100. Nah, yaum, ya, yaum dia ya sebagai maksudnya dan dia harus mufrad majrur karena menjelaskan ya dari bilangan 100 sampai 1000 atau kelipatannya ya. 300 ini adalah kelipatan dari 100